Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan nam fikum bacaan kita terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh al Fauzan atsabahullah. Nam barakallahu fikum. Ya, setiap hari dikondisikan ya kitabnya ya disiapkan biar enggak bolak-balik. Naam. Kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Jadi mempersiapkan kitab itu menunjukkan semangatnya dalam persiapan. Paham ya? Nah, jadi upayakan kitab yang dipelajari siap sehingga nggak perlu bolak-balik mondar-mandir ya. Untuk berikutnya upayakan dikondisikan. Nah, dikondisikan kitab sudah siap sehingga apa? Tinggal mempelajari langsung. Nah, barakallahu fiik. Kita Lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Bacaan kita terhadap, kita kitab Syarah Lumatul I'tiqad yang syarah Syekh Shalal Fauzan Astabahullah. Halaman 109. Halaman 109. Masih penjelasan kalamnya Al-Imam Ibnu Qudamah mengenai wahwa suwarun muhkamat. Yang mana Al-Qur'an Karim itu terdapat surat-surat muhkamat yang jelas, gamblang dan sempurna. Paham ya? Jelas, gamblang dan sempurna. Sudah kita lewati faedahnya bahwasanya surat dalam Al-Qur'an Karim yang pertama kali surat apa? Al-Qur'an Karim diawali dengan surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat pertama dari surat Al-Fatihah ayat apa ah Muhammad? Na'am barakallahu fikum. Ayat apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat alhamdulillah rabbil alamin. Adapun bismillahirrahmanirrahim, Al-Qur'an bukan? Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Qur'an bukan? eh gak tahu atau bukan? Bukan? <laughs> Ustaz, khair insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk Al-Qur'an atau bukan? Hah? Nah, itu enggak ditanyakan. Ya ditanyakan sekarang bismillahirrahmanirrahim, termasuk Al-Qur'an atau bukan? Termasuk, enggak perlu ragu lagi. Cuman bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ayatun mustaqillatun fil Quran utiyat biha min adlil fasl baina suwar itu diindahkan. Diindahkan faedahnya ya. Apa artinya? Ayat tersendiri dalam Al-Qur'an yang didatangkan dengannya untuk memisahkan antara surat-surat yang ada illa surat Al-Bara'ah kecuali surat Al-Bara'ah. Surat Al-Bara'ah dinamakan juga dengan surat apa? Ayat na'am. Surat apa? At-Taubah dinamakan juga surat apa? Naam At-Taubah, Al-Bara'ah, satu lagi. Penamaan yang masyhur. Lewat. Antum al-akh. Anda ya Abdullah. al fadhihah al-fadhihah, membongkar kedoknya orang-orang munafikin. Naam. Itu enggak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, langsungan. Nah, sebagian para ulama nah berpendapat bahwasanya kenapa langsungan? Karena kisahnya masih sambungan dari surat yang sebelumnya. Surat apa sebelumnya? Eh? Surat apa sebelumnya? Eh, surat apa sebelumnya? Antum? Al-Ah Labas khair insyaallah. Surat apa sebelumnya Ihsan? Al-Anfal. Nah, kisah peperangan. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah muhkamatun. Apa itu maknanya muhkamat? Yakni mutqanatun min al-ihkam wa huwa al-itqan. Muhkamat nam itu dari makna mutqanatun yaitu sempurna kemudian gamblang jelas tidak butuh penafsiran. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Minal ihkam berarti kesempurnaan atau sempurna. Ghayatul kamal, puncak kesempurnaan. Wa huwa itqan. Al-Qur'an kulluhu muhkam bima'na annahu mutqan. Al-Qur'an semuanya muhkam dengan mana annahu mutqan yaitu sempurna. Puncak ghayatul kamal, puncak kesempurnaan. Paham ya? Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, karena mencapai puncak kesempurnaan itu semuanya maknanya jelas dan gamblang semua yang mutasyabih dilarikan ke muhkam. Paham ya? Dilarikan ke muhkam karena mutasyabih itu ada yang nisbi. Nisbi itu bagaimana maksudnya? Dinisbahkan kepada sebagian orang samar, tapi dinisbahkan kepada ahli tafsir. Paham ya? Jelas dan gamblang sehingga dikembalikan pada yang muhkam. Oleh karena itu Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Warrasikhuna fil ilmi" Nah itu, Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Berhenti di situ. Tidak ada yang mengetahui takwilannya, tafsirannya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya dari kalangan al-tafsir. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti contohnya apa? Nam farat min qaswarah, lari dari qaswarah. Qaswarah mungkin bagi orang qaswarah itu apa ya? Samar, tapi bagi ahli tafsir enggak samar lagi, jelas itu. Qaswarah itu asad misalkan Paham ya? Nah, asadun yaitu singa, lari dari singa. Nah, menunjukkan bahwasannya apa? Nam mutasyabihnya itu nisbi. Ada yang mutlak. Mutlak dalam artian enggak ada orang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang nah barakallahu fikum muqatta'ah yang terputus seperti sad, nun, Qaf, Yasin. Itu ada enggak dari kalangan tafsir yang tahu maknanya? Enggak ada. Ada pun yang menafsirkan Yasin, Toha, nama Rasulullah itu penafsiran yang batil. Perhatikan baik-baik. Itu penafsiran yang batil. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lanjutkan lagi, perhatikan. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fustilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra Al-Qur'an adalah kitab yang sangat jelas dan gamblang ayat-ayatnya. Sempurna ayat-ayatnya. Kemudian nabarakallahu fikum datang dari sisi zat yang maha bijaksana dan zat yang maha teliti yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa kulluhu muhkam bimakna annahu mutqan. Perhatikan ini. Maka Al-Qur'an semuanya muhkam dengan makna anahu mutqan sempurna ghayatul kamal. Yaitu mencapai tingkat kesempurnaan. Faham maksudnya ya? Wa kulluhu mutasyabih bima'na annahu yusbih ba' annahu yusbih ba'dahu ba'da. Yusbih ba'dahu ba'da fil husn wa sidq wa halawatul lafzi. Masyaallah. Perhatikan ini. Tapi ternyata juga mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih. Muhkam ditinjau dari sisi semuanya sempurna. Al-Qur'an sempurna atau tidak? Sempurna ayatnya juga sempurna, suratnya juga sempurna, tapi juga mutasyabih. Perhatikan mana mutasyabih di sini. Apa mana mutasyabih? Yaitu maknanya sebagian itu menyerupai sebagian yang lain. Dalam hal apa? Al-husn keindahan, wasidq kebenaran, wa halalatul lafzi dan manisnya lafadznya. Lafadznya sangat manis, teratur, tertib. atau melihat surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, surat An-Nisa, kalau dilihat dari balaghahnya itu enggak bisa dimiliki oleh manusia tersusun rapi yang masuk masuk semuanya aliman khabira ya enggak hakiman menunjukkan bahwasannya apa barakallahu fiik nah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah azza wa jalla sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, Allah nazzala ahsan hadis kitaban mutasyabiha. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan. Naam kitaban maksudnya adalah Al-Qur'an Karim mutasabihan yakni yusbihu ba'dahu ba'dha fil husn yaitu sebagiannya menyerupai sebagian yang lain dalam hal husn yaitu keindahan wal itqan kesempurnaan wal fasahah kefasihan wal balaghah yaitu tingginya bahasa paham ya semuanya apa nah barakallahu fikum menyerupai sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya perhatikan baik-baik kitabnya wa minhu muhkamun wa minhu mutasyabih ini rinciannya berikutnya Semuanya muhkam dilihat dari apa? Sempurna. Semuanya sempurna. Semuanya mutasyabih dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi sebagiannya menyerupai sebagian yang lain dalam hal keindahan, kefasihan dan memiliki bahasa yang tinggi yang tidak bisa di nanti ru dicontoh oleh manusia. Nah, membuat itu nggak bisa. Tantangan mulai dari satu ayat nggak bisa, satu surat nggak bisa, apalagi satu Al-Qur'an. Kata beliau minhum muhkam wa minhum mutasyabih. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Muhkam di sini maksudnya bagaimana? Wal murad wal murad al-hikam al-juz'i wa al-juz'i. Yang diinginkan sini adalah al-hikam al-juz'i wa al-juz'i. Maksudnya sebagian itu jelas gamblang, sebagian itu tersamarkan. Nampak barakallahu fikum, sebagian tersamarkan. Tersamarkan ini pun tidak semuanya tersamarkan. Bagi ahli tafsir nampak jelas dan gamblang sehingga kembalinya kepada muhkamat. Naam. Wal muhkam kama arafna sabiqan huwa alladhi la yahtaj fi tafsilihi ila ghairihi ya kan? Muhkam sebagaimana sudah kita lewati pelajaran yang terdahulu yaitu bahwasanya apa makna muhkam? Makna muhkam adalah nam yang tidak membutuhkan penafsiran kepada yang lainnya. Jadi enggak perlu tafsirkan paham gitu loh. Paham belum? Enggak perlu tafsirkan orang sudah paham. Tapi kadang-kala ada yang butuh penafsiran. Seperti apa contohnya? ayat seputar wudu dan tayamum itu. Aulamas tumun nisa atau ketika kalian apa menyentuh wanita. Nah, kalau orang menafsirkan tidak dengan penafsiran para ulama mufassirun akan memahami apa? Menyentuh wanita batal wudunya. Keliru atau enggak? Keliru. Makanya orang-orang awam itu setelah wudu antum sentuh, batal. Udah. Paham ya? Nah, mereka nganggap batal padahal lamastum ay jama'tum itu yang dikuatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimatullah alaih. Butuh penafsiran. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau yang jelas gamblang, eh, nah barakallahu fiik seperti ayat wudu mengenai yang mana yang dibasuh, mana yang dicuci, mana yang diusap, paham ya? Nah, itu jelas gamblang enggak perlu penafsiran lagi. Itu namanya muhkam. Yang mutasyabih itu yang butuh penafsiran. Li'annahu wadihun bin nafsih. Dikarenakan muhkam itu jelas gamblang pada sendirinya. Jadi secara sendirinya nggak perlu penasaran, gamblang dan jelas. Nah, kita lihat sini yang terakhir. Wal mutasyabih wal lafzul mujmal alladhi yahtatu fi tafsili ila ghairihi. Mutasyabih lafaz yang masih global yang membutuhkan untuk eh, barakallahu fikum membutuhkan penafsiran kepada yang lainnya. Untuk memahaminya butuh penafsiran yang lainnya. Seperti tadi itu. Paham ya? Dan barakallahu fikum wa aqimus dan tegakkanlah salat misalkan. Paham ya? Nah, atau wayuqimus shalah dan mereka orang-orang yang mendekatkan salat global. Salat apa? Ada salat jenazah, ada salat kusuf, ada salat lima waktu, itu semuanya nanti dijelaskan dalam as-sunnah rinciannya. Paham ya? Seperti itu butuh penafsiran untuk memahami itu butuh kepada yang lainnya. Kalau Allah Taala Allah Taala menyatakan huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah zat yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an eh, yang berisikan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, gamblang, wadih, enggak perlu penafsiran dan itulah sumber asal-usul semua nah barakallahu fikum kitab tersebut. Maksudnya dalam Al-Qur'an semua sumbernya ke muhkamat. Paham ya? Yang mutasyabih dilarikan ke muhkam juga. Naam. Karena ternyata apa? Mutasyabihnya nisbi. Na'am barakallahu fikum wa ukhra mutasyabihat dan yang lainnya ada yang mutasyabihat. Yang apa? Yang belum jelas untuk menjelaskannya, memahaminya butuh penafsiran yang lain. Paham ya? Membutuhkan yang lainnya. aradna idan annal Qur'ana yutlaqu alaihi kulluhu annahu muhkam wa yutlaqu alaihi kulluhu annahu mutasyabih. Dengan makna yang kita lewati itu. Al-Qur'an semuanya muhkam, Al-Qur'an semuanya mutasyabih dengan makna yang kita lewati. Wa yutlaq ala ba'dihi annahu muhkam wa ala ba'dihi annahu mutasyabih. Dan juga Al-Qur'an apa? Nah, disebutkan juga sebagiannya muhkam, sebagian mutasyabih dengan penjelasan yang sudah kita lewati juga. Wa hadza yusamma bil ihkam wa tasyabuh al 'am wal ihkam wa tasyabuh al khas wa li kullin minhumma ma'nan khasan bihi. Intinya kesimpulannya barakallahu fiik, panjang lebar ini intinya kesimpulannya ayat-ayat yang mutasyabih itu dikembalikan kepada yang muhkamat. Paham ya? Karena mutasyabihnya nisbi. Nah, adapun yang mutasyabih mutlak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti al-huruf al-muqatta'ah. Wallahu alam shawab, walhamdulillah.